والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين untuk kita saling berkumpul menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama kekasihnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dengannya kita menjadi orang yang beruntung orang-orang yang beruntung dalam kehidupannya di dunia maupun kelak di akhirat. Dengan majelis Allah dengan majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala mengentas kita daripada dunia yang penuh dengan fitnah, penuh dengan malapetaka, menjadi kehidupan yang kenikmatan, yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kenikmatan ini hingga nanti yang namanya ajal datang kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tak merubah kita dari jalan kita sekarang ini hingga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia adalah tempat untuk kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim hasiban nasu ayyut an yaqula amanna wa hum la Alif lam mim apa manusia menyangka setelah kita biarkan untuk berkata beriman kepada Allah hum la yuftanun kemudian mereka enggak mendapatkan ujian dari Allah walaqad fatanna alladziina min qablihim sesungguhnya Allah telah memberikan ujian bagi orang-orang sebelum mereka ya'laman alladziina sadaqu wa la ya'laman alladziina untuk aku tahu mana yang benar-benar cinta dengan Allah mana yang bersungguh-sungguh memperjuangkan dengan agama Allah dan mana mereka-mereka orang yang pendusta mereka orang-orang yang berbohong dalam kehidupannya di muka bumi ini maka dunia tempat untuk kita oleh Allah Subhanahu wa taala diuji mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala atau bahkan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dunia penuh dengan syawalul, sebagaimana beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan hufatil jannah bil makarih surga Allah Subhanahu wa taala nanti dikelilingi oleh makarim sesuatu yang kita nafsu kita nggak menyukai hal tersebut dunia yang namanya surga Allah untuk mencapainya dengan kita beribadah, dengan kita bermujahadah, dengan kita meninggalkan nafsu kita. Akan tetapi hufatin nar bisyahwat. Kalau su yang nerakanya Allah dikelilingi dengan sesuatu yang nafsu kita cinta dengannya, nafsu kita condong kepadanya, maka itu kita bermujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang yang mau mujahadah ke jalan Allah Subhanahu Subhanahu wa taala dengan niat yang sungguh-sungguh niscaya aku akan berikan kepada mereka subulana sabil bukan cuma sekedar satu jalan tapi subul wa min a'dhamis subul kata para ulama yang mana bahwa Allah berfirman apabila engkau ingin betul-betul mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah dalam kehidupanmu di dunia ini Allah memberikan jalan yang begitu banyak jalan yang paling dekat jalan yang paling enak untuk mendapatkan ridha Allah adalah ittiba bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam mengikuti jejak baginda Muhammad shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah ridho ketika kita mengikuti jejaknya Rasulullah akan tetapi syawalul dunia ataupun syaitan dan nafsu enggak ridho kalau kita mengikuti jalannya baginda Muhammad shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengannya Al Imam Abdullah bin Alawi Al Haddad beliau mengatakan bahwa dunia ini penuh dengan sawaris. dunia ini penuh dengan hal-hal yang membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala taala penuh dengan hal-hal yang membuat kita berpaling dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang semua hal pemaling tersebut semua hal yang ingin menjauhkan kita sumbernya ada empat hal yang dengan empat hal ini kalau kita miliki maka mudah bagi kita untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala mudah bagi kita untuk mendapat fal billah murkanya Allah Subhanahu wa taala apa empat tersebut? Al-Imam Abdullah bin Arabi al-Haddad beliau mengatakan dalam kitab risalah mudzakarahnya bahwa keempat itu yang pertama adalah al-jahlu. Yang menyebabkan seseorang itu jauh dari Allah yang pertama al-jahlu. Yang kedua daripada sebabnya adalah dhaful iman, lemahnya iman dan yang ketiga turun amal, panjang angan-angan dan yang terakhir adalah akulul haram wa syubhat, makan hal yang diharamkan oleh Allah atau syubhatnya. Maka dari itu empat hal ini harus kita jauhi. Jangan sampai kita mensifatkan diri kita dengan empat sifat tersebut. Jauhi semua perkara yang dikatakan oleh baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sawarif atau pemaling kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah hal jahil, adalah kebodohan di mana Allah paling benci dengan yang namanya orang yang bodoh. Rasulullah paling tidak senang dengan yang namanya bodoh. Wal nakal wal agel nakli dan agli mengatakan bahwa orang yang jahil atau orang yang bodoh adalah orang yang tercela dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Gimana tidak? Sebagaimana Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun man Dunia itu tercela, dunia itu jelek, kemudian wa mal'unun man dan orang yang hidupnya untuk cari dunia, tujuannya dunia juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala illa dunia yang jelek, dunia yang mal'un itu apabila kita ikuti jalannya maka kita dilaknat oleh Allah. Tapi kalau kita keluar dari laknatnya dengan apa? Illa zikrullah dengan kita berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa alimun wa muta'allimun. Kemudian orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Mereka enggak masuk dalam kelangkatan dunia, mereka enggak termasuk dalam jeleknya dunia karena mereka telah mengentaskan dirinya daripada laknat Allah Subhanahu wa taala melalui zikrullah, melalui ilmu dan ta'allum dan menuntut ilmu itu sendiri. Maka itu diriwayatkan dalam suatu hadis qudsi di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-jahal innallaha lamma khalaqal jahal ketika Allah menciptakan yang namanya kebodohan qala Allahu lahu Allah berkata kepada jahal si jahil itu diajak ngomong oleh Allah ya jahlu wahai bodoh akbil fa akbar sini akbar enggak malah datang malah jauh kemudian adbir fa akbar Ketika apa ketika dipanggil oleh Allah jauh, ketika disuruh jauh kemudian dia dekat. Kemudian Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan wallahi wa izzati dengan kemuliaanku sesungguhnya ma khalaqtu khalqan abghadu ilayya minka. Enggak ada makhluk yang pernah aku ciptakan yang aku benci seperti engkau wahai kebodohan wa tuka fi abdi dan aku akan jadikan engkau wahai bodoh sifat untuk orang-orang yang paling aku benci, aku paling murkai dalam kehidupan di dunia ini. Maka itu orang yang nggak disenangi oleh Allah adalah orang jahil. Orang yang paling dibenci oleh Allah diberi sifat jahil, diberi sifat kebodohan. Nah, bodoh ini bukan orang yang nggak ngerti matematika, bukan orang yang nggak ngerti ngitung, bukan enggak. Makna orang jahil adalah orang yang nggak berakal, Mana orang yang nggak berakal nggak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna min ashab min ashab sa'ir katanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang-orang yang ada di nerakanya Allah akan ketika dia merasakan dampaknya atau parahnya siksa Allah dalam neraka mengatakan apa? Dengan menyesal mereka mengatakan lau kunna nasma'u kalau dulu aku mendengar sabda Rasulullah, kalau dulu aku mendengar perintah Allah, au naqilu, au kunna nasma'u naqilu, atau dulu ketika aku dulu gak bodoh, kalau dulu aku berpikir, kalau aku dulu berakal, siapa yang ngomong kayak gini? Mungkin profesor yang ngomong. Mungkin orang yang ahli yang ngomong makna adil, makna di sini adalah orang yang tidak bodoh, yang tidak bodoh tentang syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maupun nas hadis sahih enggak mungkin aku sekarang menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang namanya al-jahal adalah hal yang buruk. Fal ia min dzalik. Kalau sampai sifat tersebut ada pada diri kita, sifat tersebut ada pada keluarga kita, sifat tersebut ada pada tetangga kita, sifat tersebut ada pada saudara kita, sifat tersebut bahkan ada pada orang tua kita, kita antas kebodohan tersebut dengan nurul ilmi, dengan cahaya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bodoh itu zuluman. Kebodohan itu kegelapan. Orang kalau udah gelap nggak tahu arah. Dia jalan sana ke pentok, sini ke brosok. Kenapa? Karena nggak punya arah, karena nggak bisa melihat. Wan nur ada pada ilmu. Yang namanya ilmu adalah nur litil kadulumat. Untuk kegelapan itu nurnya adalah ilmu. Dengan ilmu tahu jalan ini yang hak, ini yang batil, ini yang mudarat, ini yang faedah dan yang lain-lainnya berkat ilmu yang dengannya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al Imam Syekh Ali bin Abu Bakar Sakron beliau mengatakan al-jahlu narun bidinil mar'i yuhrikuhu. Yang namanya jahil kebodohan itu seperti api lidinil mar'i yuhrikuhu. Untuk agama orang bisa menghancurkan, bisa menghanguskan semuanya. Wal ilmu narun litilkan nar yudfiha. Akan tetapi yang namanya ilmu adalah air yang bisa memadamkan kebodohan tersebut api kebodohan tersebut akan padam dengan ilmu Alhamdulillah kita berkumpul untuk ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita berkumpul untuk mengambil ilmi untuk menuntut ilmu yang dengannya kita mengentaskan diri kita dari hal yang tak dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan jahil yang namanya kebodohan ini sifat di mana Allah Subhanahu wa taala membenci kepada hambanya yang mempunyai sifat tersebut dan ilmu adalah hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu ini nggak murun. Ilmu ini nggak tergantung nasab. Ilmu ini harus diraih bijiddin la bijaddin kulla majdin hal jaddun bighairi majdin bighairi jiddin bimajdi ayo yang namanya ilmu ini bijid bersungguh-sungguh, mujahadah, tidur, malam nggak tidur, mujahadah, bijit, la bijaddin kullu majdin. Bukan dengan kakek, bukan dengan turunan, kemuliaan itu datang, enggak, dengan ilmu mujahadah. Hal jaddun bi ghairi majdin bi majd. Hal jaddun bi ghairi jiddin bi majd. Kakek yang kita muliakan tanpa jid, tanpa sungguh-sungguh, tanpa mujahadah bangun malam, apakah mereka punya yang namanya kemuliaan? Enggak. Mereka mulia karena ilmu, mereka mulia bukan karena bodoh, mereka mulia karena tingginya ilmu mereka kepada Allah. Kalau kita kepingin mulia, misalnya kita menuntut ilmu sebagaimana mereka meraih kemuliaan di dunia dan akhirat dengan ilmu. Maka itu ayo entaskan diri kita dari kebodohan. Kalau dia min Jangan sampai kita termasuk hamba yang juhal, hamba yang bodoh. Yang pertama. Yang kedua, bakul iman. Nah, kadang ilmu ada tapi iman nggak punya. Ilmunya Masya Allah, ilmunya setinggi langit. Akan tetapi apa? Amalnya nggak karu-karuan. Akan tetapi apa? Kadang ilmunya yang tinggi dijual dengan yang namanya hal yang sepele. Ilmunya tinggi dijual dengan para pejabat. Ilmunya tinggi dijual untuk politik. Ilmunya tinggi dijual untuk dunia yang gak ada harganya. Kenapa? Ini orang belum. Ini orang alim, apal Quran, apal ini, apal itu, naam. Dia punya ilmu, tapi dia nggak punya kuatul iman dia nggak punya yang namanya kekuatan iman pun iman fal iya berbila, fakun minal iman ini majidi wabi bi taati terjadi tajdidi jadilah engkau orang yang apa selalu menambah keimanan karena dengan iman yang kuat kemudian ditambah dengan ilmu tersebut engkau akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala perbanyaklah perkuatlah keimanan tersebut supaya kita betul-betul menjadi orang-orang yang betul-betul bisa mencegah diri kita daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ilmunya banyak Masya Allah. Kadang ngerti ini yang halal, ini yang haram, tapi seakan-akan dalam hatinya nggak ada rasa takut. Tapi dalam hati yang ia dibilang nggak ada rasa menyesal ketika bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena nggak punya iman. Dia punya ilmu tapi nggak punya iman. Dia ulama, cuman dia nggak amil dia orang yang punya ilmu surah tapi nggak punya hakikat. Hingga akhirnya apa? Ilmu tersebut malah menjadi hujah alaih, menjadi hujah alaih, ilmu yang memberatkan dia nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita memperkuat keimanan kita dengan tiada lain zikrullah akhiru jadidu imanakum wa akhiru min gauli La ilaha illallah Perbarui imanmu Dengan apa memperbanyak zikir kepada Allah Dengan perbanyak zikir ilmu kita semakin mantap Yang pertama Yang kedua Wa mujahra satu salihi yang paling nikmat untuk menambah iman kita adalah dekatnya kita dengan para orang-orang yang soleh. Kumpul dengan orang soleh, kalau seumpama kita nuntut ilmu sampai apal Quran, sampai kita apal minhaj, sampai kita apal zubat, sampai kita apal semuanya. Kemudian ketika itu setelah nuntut ilmu kita kumpul dengan orang-orang syiror, orang-orang yang buruk, orang-orang yang berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, nular itu kemaksiatan, nular itu keburukan, luntur ilmu kita, iman kita nggak tebel membuat kita fal terlepas dari kebenaran dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau seseorang yang biasa saja kumpul dengan orang soleh bisa mulia kedudukannya. Maka bagaimana kalau kita punya ilmu kemudian kita duduk dengan orang-orang yang punya ilmu sebagaimana baginda Muhammad SAW beliau mengingatkan kepada kita untuk kita jalisul ulama sailul ulama wajalisul kubara wa khalidul hukama wa sailul ulama kumpul dengan orang yang baik mujalasah dengan orang-orang yang tinggi kedudukan di sisi Allah, khalitul hukama, orang-orang ahli hikmah kita kumpul dengan mereka mukhalatoh mukhalatoh itu kumpul tiap harinya kita dengan orang yang soleh, yang seneng dakwah sama yang seneng dakwah. Enggak fal billah senang sama kum, nuntut ilmu, banyak bertahun-tahun nuntut ilmu, mondok lima enam tahun pulang kumpul sama orang yang merokok ngumpul sama orang di pos kampling main main kartu ya udah hancur mana ilmunya hilang alasannya ntar kadang-kadang saya mau mengentas mereka dari kebodohan saya mau berdakwah melalui hal tersebut apa nilainya ilmu Rasulullah kalau dimasukkan di tempat-tempat yang seperti itu ini adalah hal hujah belaka yang membuat dia akan jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga tulul amal yang ketiga adalah angan-angannya panjang setengah mati nggak pernah mau mikir yang namanya mati Bal iyadzubillah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "I'mal dunya ka'annaka ta'ishu abadan wa amalil akhirah ka'annaka tamutu badan." Rasul mengingatkan, "I'mal Berbuatlah kau untuk yang namanya dunia seakan-akan kau itu nggak mati. Maknanya tunda-tunda aja dunia, gampang wa amal akhirah tapi kalau untuk hal akhirat ka'annaka tamutu badan, jangan ditunda-tunda seakan-akan kau besok mati maka gitu juga kita menuntut ilmu, kita menuntut ilmu, tak perlu kita panjang tangan angan Ah, waktu saya masih panjang. Ah, waktu saya umur saya masih kecil. Wah, saya masih punya waktu 5-6 tahun lagi. Belum tentu kita 5 60 tahun 6 tahun lagi masih diberi taufik oleh Allah, masih digiring untuk hidayah oleh Allah. Tuntut ilmu, jangan panjang angan-angan. Mungkin saya tuntut ilmu, saya berharap ketika saya menuntut ilmu datang ajal saya meninggal. Jangan sampai saya keluar daripada ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuntut ilmu dengan sebenar-benarnya. Man tola wa maluh, man, man tola amaluh, sa'a amaluh kata Rasulullah. Barang siapa yang orang itu panjang angan-angannya, pasti dampaknya apa? Amalnya jelek. Orang kalau udah nggak mikir mati, nggak tahu kapan mau mati, nggak tahu juga dia itu apa persiapan untuk mati, ya udah dia berani maksiat, dia selalu jauh dari Allah. Kenapa? Ah, umur saya masih panjang, masih muda, ntar mau enak-enak dulu, ya mau foya-foya dulu. Ntar kalau sudah foya-foya, sudah nikmati dunia, baru mau taklim. Ya, belum datang taklim, datang yang namanya ajal dari Allah juga belum tahu yang namanya inayah apa datang dari Allah, apa yang namanya taufik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir wa haram. Yang membuat orang terfitnah dalam dunia adalah mereka orang-orang yang makan haram, khususnya tolabul ilmi. Penuntut ilmu itu orang yang paling warok penuntut ilmu orang yang paling takut dengan hal-hal yang haram nggak sembarang makanan dimakan nggak sembarang minuman diminum nggak sembarang baju dipakai nggak sembarang sendal dipakai mereka orang yang warok karena mereka lah yang paling tahu mana yang halal dan mana yang haram dan mereka yang paling tahu apa akibat orang yang melakukan hal yang haram dan apa akibat orang-orang yang melakukan hal yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka tolong ilmi jaga mulutnya daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tolebul ilmi sembarang makan. Lihat ada warung, air makan. Lihat ada makanan dengan sikap tanpa tahu apakah ini halal, apakah ini haram. Kalau ia bilang dalik subhat aja seperti itu parahnya, maka bagaimana dengan yang haram? Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, man akal haram asab hujah am ada alima amlam ya'lam. Orang yang makan makanan haram pasti badannya mengajak dia untuk maksiat kepada Allah. Orang makan haram matanya kepingin hal yang dilihat maksiat. Yang dilihat auratnya orang, yang dilihat keburukannya orang, yang dilihat aibnya orang. Kenapa? Karena makan haram. Telinganya nggak senang dengar ngaji, nggak khusyuk, nggak masuk ke dalam hati, tapi kalau dengar lagu, masya Allah, nikmatnya ketika dia tidur merasakan lagu yang begitu nikmat. Kalah yang namanya lantunan ayat suci Al-Quran. Kalah nikmatnya selawat kepada Rasulullah dengan yang namanya suara wanita-wanita yang mengajak mengajak orang lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat. Kenapa? Asal jawarih. Semua jawarih. Beliau nggak mengatakan jari atau lakin jawarih. Semua badannya, matanya, telinganya, mulutnya, diajak ngomong yang benar nggak bisa maunya bohong maunya kotor omongannya maunya nyakitin orang maunya ini kenapa lisan ini bekas daripada makanan haram kemudian lagi tangannya tangannya pakai mencuri dipakai untuk menyakiti orang dipakai untuk hal-hal yang nggak diridhoi oleh Allah menyentuh kemaluan dan yang lain-lain kenapa karena makanan haram kakinya uh jauh kalau mau diajak yang namanya toat agak berat tapi kalau diajak maksiat cepat kakinya jalan. Kenapa? Asal jawarihu oh, sya'am abah. Mau nggak mau. Ini udah takdirnya seperti itu. Sunat Sunatullahnya seperti itu. Orang makan haram pasti jalan ke tempat yang tak diridhoi oleh Allah. Sya'am abah. Alima amlam yaklam. Sadar nggak sadar. Tahu-tahu dia pasti jauh dari hal. Coba lihat. Kalau biasanya yang namanya pencuri, yang namanya perampok, yang namanya koruptor, itu biasanya kalau udah makan haram kemana mereka dicari oleh polisi dicari ke tempat-tempat yang gelap-gelap dicari di disko-disko dicari di biskop-biskop dicari ke tempat-tempat yang gak baik tempat-tempat maksiat waliyadzubillah kenapa udah mau gak mau jalannya ke sana karena makanannya haram mana ada nyari maling di masjid apa ada cerita koruptor lagi ditangkap di Ka'bah gak ada yang banyak adalah orang-orang ke tempat yang dimaksiat maksiat yang di, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Jangan sampai kita mempunyai empat sifat. Bodoh, bakul iman. Bodoh insya Allah kita nuntut ilmu di sini, kita apal yang namanya safina, kita apal yang kita belajar yang namanya muqaddimah, kita apal yang namanya zubat, kita apal berapa juz daripada Al-Qur'an mengentas kita daripada kebodohan. Tapi yang kedua yang lebih penting, bakul iman harus kita angkat. Kalau orang banyak punya ilmu tapi tidak punya iman, Kenapa? Karena dia adalah orang-orang yang tidak mempentingkan hakikatnya ilmu, yang lain adalah perkuatnya iman. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mengatakan, "Man izdada ilman, walam yazdad huda, dan yazdad minallahi illa bu'da." Kalau orang punya ilmu, tapi imannya nggak nambah, nggak justru dia semakin dekat, malah semakin jauh dari Allah dan Rasulnya. Ayo, kemudian yang ketika dulu amal, jangan panjang angan-angan, jangan terlalu berlebihan mencintai dunia, dan yang terakhir makan yang benar. Jangan sembarang makanan masuk khususnya tolak dulu. Kadang bingung, Ustaz saya setengah mati ngapalin, kamu setengah mati ngapalin, tak kenapa? Karena semua barang yang nggak lihat yang halal haram subhat semuanya masuk. Pikirkan yang masuk ya. Tip kata Rasulullah SAW, kalau ente nuntut ilmu, ente minta futuh sama Allah. Iya, saya sudah minta, saya baca ya Mubiu ya Khalik, saya baca juga Allah Maftah Alana Al Arifin, saya baca kitab ini, saya baca iya. Kata Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam, atik mat'amat takun mustajabah dakwah. Benerin mulutnya yang makan itu. Insya Allah doa diterima oleh Allah. Gimana kita minta sama Allah dapat futuh al arifin tapi makannya haram? Kalau kita mau makan yang halal, insya Allah doa kita diterima. Ya Allah, minta kegampangan laduni ya Allah. Diberi oleh Allah ilmu laduni. Kenapa? Karena kita makan dengan makanan yang halal. Seperti itulah orang-orang sebelum kita ketika mereka menuntut ilmu dengan warok. Orang menuntut ilmu di zaman dulu itu yang namanya makan sehari sekali. Sampai awakhir, sampai di akhir. Ketika kita menuntut ilmu di Hadramut dulu, Al-Habib Masyur itu marah marah dengan Habib Umar kenapa kok orang menuntut ilmu sekarang dikasih makan nasi tiga kali sehari dulu orang menuntut ilmu itu pagi kurma kemudian tengah sore di siang hari itu makan nasi malam makan roti udah itu karena mereka terlalu banyak makan mereka banyak makan bahkan makan apapun bisa masuk membuat dia malah justru bila malas untuk menuntut ilmu maka daripada itu ayo hadirin طلب العلم ووارث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ayo entas diri kita dari empat hal ini, insya Allah kita akan apa? Tidak akan bisa dipalingkan oleh syaitan untuk dekat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang lolos dari ujian Allah dalam dunia yang singkat ini hingga kita nantinya menggapai kedudukan tinggi ya akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.